tapi yang nanti akhirnya menjadi hak milik. Awalnya berupa hak sewa menyewa, tapi akhirnya nanti menjadi hak milik. Gambarannya Muassasatun li bai' sayyarat wa ta'jiriha satu ajaru sayyaratan li Zaidin muddata arba' sanawat bimablag alaf wa mi'atin riyal syahriyan. Wa fi nihayatil mudda yamliku Zaidun as jadi kalau seumpama ada suatu perusahaan yaitu misalnya apa? Suatu outlet eh, perusahaan jual beli mobil. Dia menyewakan mobil kepada Zaid selama 4 tahun. Dengan kesepakatan harga sewanya itu 1.200 real setiap bulan. Nanti setelah lewat empat tahun maka mobil itu menjadi miliknya. Nah itu gimana hukumnya? Al-hukum fi hilaf wa tafsil. Wal mu'tamad inda Syafi'iyah in lam yadhkar huna hadha syarat fi sulbil aqd fa yasihul aqdu wa yakunu ijaratan sayhatan wa wa'dan bitamliki ba'dan dihal muddah la yulzamul wafa'u bihi. Menurut yang muktamad dalam bahasa Imam Syafi'i jika syarat itu, syarat maksudnya nanti setelah akhir dari empat tahun itu berarti mobil itu miliknya. Enggak disebutkan di dalam sulbul akad, maka sah akadnya. Dan merupakan sebuah akad sewa menyewa yang sah. Sedangkan janji untuk memberikan kepemilikan mobil itu setelah selesai sewanya itu selama empat tahun itu enggak harus dilaksanakan boleh dikhianati gitu. Tapi itu bukan bukan syarat tapi cuma janji saja. Kan ajartu ka hadis sayyara muddat arba sanawat bimablag alaf wa miatin riyal syahriyan. Wa badan yang aqd ya'idu bitamli. Misalnya ada seorang mengatakan begini, aku sewakan mobil ini selama 4 tahun dengan harga 1200 real per bulan. Nanti setelah selesai sudah akad, ya saya terima kan, saya saya beli, ya, saya sewa gitu. Setelah selesai mengucapkan akad itu, maka dia menjanjikan nanti kalau sudah selesai 4 tahun mobil ini buat kamu. Kalau kamu mau menyewa aku, menyewa mobilku ini selama 4 tahun. Wa ma idza dzukira syarat fi sulbil akad kepemilikan mobil itu disebutkan dalam akad tersebut, akad sewa menyewanya itu, maka akadnya menjadi batal karena suatu akad itu nggak boleh syaratkan diantara syaratnya akad itu nggak boleh ada syarat situ misalnya ajar tuh hadis sayyarah muddat arba sanawat blag alaf mi'atin riyal syahriyan bisharti kau hamilkan laka ba'da jahil muda. aku sewakan mobil ini selama empat tahun kepada kamu setiap bulannya 1200 real dengan syarat di akhir tahun yang keempat maka mobil ini adalah milikmu misalnya. Nah, itu nggak boleh. Karena syaratnya itu disebutkan di dalam akad. Sedangkan akad itu nggak boleh syaratkan Wa inda ba'dil mutaakhirin Sehatu syartil wa'di bitamliki fisul bil akad. Sebagian ulama mutaakhir itu menganggap sah syarat atau janji memberikan kepemilikan dari barang yang disewa itu di akhir eh, masa sewa menyewa yang disebutkan di dalam akad. Maka menurut gol ini, ya yasihu hadal akad berarti sah akad yang semacam ini. Wa yakunu 'aqdu Aqda ijarin muntahiyan bil wa'di bitamlik. Wa wa'dun mulzimun ala hadal gaul. Nah, jadi kalau ikut pendapat ulama mutakhir maka akad yang semacam ini dianggap sah. Wamma idza kana 'aqdaini ijaratan wa bai'an inda intihail muddah fa hadha laysih inda jumhurul ulama li'annahu bai'atani fi bai'atin wahidah. Ada dua akad sekaligus yang dilaksanakan yaitu sewa menyewa sekaligus jual beli di akhir masa sewa maka itu nggak sah karena satu akad dengan dua transaksi jadi satu akad hanya dengan satu transaksi saja nggak boleh dengan dua transaksi atau lebih nah jadi ini bisa jadi solusi bagi mereka yang melakukan kredit jadi eh, dianggap sewa sekian bulan, eh sekian tahun, setiap bulannya sekian, nanti di akhir kepemilikan tapi janji di luar akad. Itu adalah menjadi miliknya. Tapi lebih baik lagi kalau kita ingin mencicil dengan cara yaitu kita jadikan satuan harganya itu sebagai bagian daripada harga yang disepakati nanti cara pelunasannya, cara pembayarannya dicicil setiap bulan sekian, uang mukanya sekian. Nah, gitu. nah, kalau seperti itu maka hukumnya sah dan bukan termasuk riba. Tapi kalau dengan sistem yang berlaku sekarang ini dengan mengatakan pokok utangnya sekian, berarti bunganya sekian, nah itu berarti jelas itu riba. Gitu. Jadi kalau mau beli barang yang kreditan sesuai dengan Islam, maka kita nggak boleh melibatkan orang ketiga, langsung saja kita dengan dengan uh, dengan yang menanggung. Misalnya kita datang kepada uh, sebuah leasing ya. Kemudian kita katakan pada leasing aku ingin membeli mobil Toyota Fortune dengan uh, tahun 2017 warna hitam misalnya. Akhirnya dicarikan, ah, saya dapat nih. Nah, berapa harganya? Harganya misalnya 411 juta. Ya sudah. Saya kalau seumpama saya cicil selama 2 tahun berapa? Oh, cocol, cicil misalnya dihitung sama dia. Hitung-hitung-hitung jadinya 600 sekian. Ya sudah. Saya beli mobil Fortune ini darimu dengan harga 600 sekian eh, dengan pemberian uang muka sekian dan sisanya saya cicil per bulan sekian sampai akhir tahun. Yang keenam itu, yang kedua itu misalnya. Sah Faham? Itu artinya baik muajjal. Ada baik muajjal, ada baik muajjal. Nah, jadi kalau baik muajjal itu jadi beli dengan menyicil, nggak ada masalah. Terus ada untungnya, ya, kalau nggak ada untungnya rugi dong dia. Jadi yang biasa dilakukan oleh para walaiti dulu, nah, itu seperti itu. Jadi beli sarung, jual sarung. Ini kalau kontan sekian, kalau mau dicicil setiap bulannya sekian. Nah, waktu dicicil itu berarti kan harganya otomatis lebih mahal gitu loh. Ketimbang kalau kita pergi kontan. Itu diperbolehkan nama agama. Ah, jangan kita katakan eh, apa pokok utangnya sekian, berarti bunganya sekian. Nah, itu jelas sudah berarti pinjaman. Kalau sudah pinjaman itu namanya riba. Nah, jadi sekali lagi solusi untuk kita itu membeli dengan cicilan itu seperti itu. Jelaskan kepada leasingnya, kalau dengan cara seperti itu riba. Tapi kalau dengan cara seperti ini maka hukumnya syar'i itu sesuai dan diperbolehkan. Nah, sedangkan akad dua akad e, dua transaksi dalam satu akad itu nggak termasuk seperti ini. Nah, ya seperti inilah tadi. Aku sewakan kepada kamu mobil ini per bulan sekian. Di akhir tahun saya menjadi milikmu seakan-akan itu kau membeli dariku nah, itu berarti dua transaksi dalam satu akad ini tidak kalau mau beli kontan harganya 411 kalau mau nyicil selama 3 tahun harganya 570 misalnya ya sudah saya pilih membeli dengan menyicil nah, akhirnya kalau begitu ayo kita bikin transaksi gitu lah. Yang tadi yang pertama itu penawaran, bukan langsung penawaran yang pertama itu. Baru kita bikin saya jual kepadamu mobil Fortune warnanya hitam tahun 2017 dengan harga 570 juta. Yang kamu bayar dahulu di uh, apa dengan uang buka sekian, kemudian selebihnya yaitu sekian dicicil per bulan sekian. Selesai. Enggak ada sangkut paut utang. Tidak ada utang di situ. Nah, ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kemudian wa maiza ah, babul ju'ala. Sekarang kita akan bahas tentang bab ju'ala. Bab ju'ala itu adalah sayembara. Dan ini banyak terkait dengan para makelar. Siapa yang bisa mengusahakan barang seperti ini, aku akan berikan sekian misalnya. itu namanya sayembara. Wa misamiha muqata'atan atau muqawalatan. Sebagian mereka mengatakan menamainya ju'ala itu adalah muqata'ah atau muqawalah. Sedangkan takrif definisi pada ju'ala secara bahasa adalah ismun lima alul insani ala syai'in. Nama dari suatu imbalan yang ditetapkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Dan menurut arti syar'i, syar'an iltizamu iwadin ma'lum ala amalin muayyan. Yaitu menetapkan satu imbalan tertentu untuk pelaksanaan suatu amalan tertentu. Syarhu tarif penjelasan daripada definisi itu. Iltizamu iwadin ma'lum yaitu menetapkan suatu imbalan. Mengharuskan, menetapkan di sini berarti sudah tetap berlaku, berarti dia wajib menanggung. Falabudunal iwadu makluman. Jadi imbalan yang disodorkan dan ditawarkan itu, itu harus menjadi, harus termasuk pada imbalan yang diketahui. Enggak boleh masyhul, tidak diketahui. Fala tasyu idza maka tidak sah kalau seumpama imbalannya itu tidak diketahui. Misalnya apa? Ka'an qala man radda sayyarati falahu ladi yurdihi au Siapa yang bisa mengembalikan mobilku yang telah hilang atau dirampas orang, maka dia berhak untuk mendapatkan apapun yang menyenangkannya sampai dia puas misalnya. Atau sesuatu aku akan berikan untuknya. Sesuatu itu apa? Nggak jelas. Ya bisa jadi dia sudah berusaha-berusaha Eh nggak taunya sesuatu itu berupa sesuatu yang remeh. Kan nggak sesuai dengan kerjaannya. Nah oleh karenanya jangan sampai ada sebuah tindakan di dalam syariat yang merugikan sebagian pihak maka di dalam juala itu harus jelas imbalannya itu harus jelas pekerjaannya itu harus jelas sehingga kalau imbalannya nggak jelas pelakunya yang rugi tapi kalau pekerjaannya nggak jelas juga pelakunya bisa rugi Fem. Nah, begitu pula kalau soal nggak jelas, nanti bisa ya, jadi yang membuat jual itu juga bisa rugi karena dia ditekan nanti. Karena disangkanya dia seperti ini, nggak tanya dikasih seperti itu misalnya. Ala amalin muayyan falabudda min ta'ina amal. Jadi harus menentukan tindakan yang diinginkan oleh si pembuat sayembara itu Walistaratu ayakuna ma'luman dan dah harus sesuatu yang sangat diketahui. Fa in qala barang siapa yang mengatakan man li 'abdi minal makanil fulani falahu kadza. Barang siapa yang bisa mengembalikan budakku dari suatu dari tempat fulani diketahui ya tempatnya di mana falahu kadza maka dia berhak mendapatkan ini itu sudah termasuk boleh siapa yang bisa membelikan aku bakso misalnya di sana, maka aku berikan dia uang 5000 misalnya. Itu saya barah. Boleh. Jadi agak eh, tipis perbedaannya dengan sewa menyewa jasa. Hampir sama gitu, kayak makelar gitu. Kemudian fahada maklumun wa in kana wa in qala maradda li 'abdi falau kadza. Fahadha maculun. Kalau semua dia mengatakan, barang siapa mengembalikan budakku, maka dia berhak mendapatkan dariku sekian. Itu berarti tidak diketahui di mana, budaknya di mana, ada di tempat mana. Gitu. Al-aslu fihi, dasar daripada hukum ju'alah. Gisatu sahabi indama akhadha ju'alan ala raqyah allati raqa biha ra'is al-qabilah wa sufiya minal ladzqati allati asabathu wa kana al-ju'lu qati'an minal ghanami 30 ra'san wa qarrahum nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah Artinya pernah ada beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk melaksanakan syariah. Sariyah itu adalah sebuah peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Sepulangnya dari Sariyah tersebut, mereka kehabisan bekal. Datanglah mereka ke suatu desa. Minta untuk dijamu, diberikan bekal. Ternyata orang kampung itu bukan termasuk orang kampung yang suka kepada tamu. Yang loman, tapi agak bakhil. Akhirnya sudah dia mau cari tempat lain, eh tahu-taunya ada satu orang yang datang kepada mereka dan dia mengatakan, sesungguhnya ketua eh, desa kepala desa kami itu sedang sakit, dia sedang disengat oleh ular. Maukah kalian itu mengobatinya? Barangkali ada di antara kalian bisa mengobatinya. Akhirnya kata sahabat karena kesel sama mereka itu nggak mau menjamu mereka, dikatakan ya sudah, tapi dengan syarat saya akan mengobati. Dengan syarat kalian tuh memberikan aku 30 kambing. Nah, gitu. Nah, itu bukan bukan iseng aja itu. Jadi karena dia itu marah atau jengkel gitu loh. Nah, karena biasanya orang Arab itu senang sama tamu. Ini kok enggak gitu loh. Hanya baik. Nah, karena sudah janji, datangi sama dia. Hanya diusap kakinya itu hanya dengan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Sembuh langsung. Diberikan kambing itu. 30. Setelah diberikan kambing itu, baru mereka teringat ini kan nggak pernah terjadi pada kita sahabat Nabi dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan yang semacam ini. Apakah ini halal kita makan kambing ini? Hanya gitu. mereka nggak makan karena waroknya itu nggak makan dibawa ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah, maka kemudian diceritakan. Kemudian diakui oleh Nabi SAW dan itu adalah haknya mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik yang kalian ambil berupa upah itu adalah kitab Allah. Nah, di sini seperti ini. Jadi ya, maksudnya menggunakan landasan modal daripada kitab Allah. Gitu Tapi dengan syarat tidak mensyaratkan ya, nggak mensyaratkan. Jadi di sini tidak mensyaratkan, kalau mensyaratkan fala tabi'u bi ayatillahi tamanan qalila. Enggak boleh kita menjual ayat Allah itu dengan eh, sedikit daripada harta. Wa istanas Wa lahu biqauli ta'ala wa liman bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan dianggap baik pula walaupun tidak sesuai jadi bisa dijadikan sebagai referensi pula walaupun bukan itu artinya maksudnya. Barang siapa yang ada pada uh, dirinya himlu ba'irin wa ana bihi zaim maka aku menjadi e, penjaminnya. Kemudian arkanul ji'alah. Rukun ji'alah yang harus ada di dalam akad saimbara itu. Yang pertama amal, ada e, tindakan. Harus ada tindakan yang membuat energi kita terkuras. Jangan cuma nggak ada tindakannya, harus ada tindakan. Siapa yang bisa memejamkan matanya, maka aku berikan uang sekian. Enggak sah seperti itu karena enggak ada tindakan. Orang menjaga mata biasa aja, setiap saat, beberapa saat pasti menjamkan mata. Harus ada amal. Kemudian ju'lun, harus ada imbalan. Sigotun, harus ada sigot. Lalu yang keempat adalah akidun yang melakukan transaksi. Suratul Ja'alah ayyakula Zaidun li amrin in arad in radatta sayyarati falaka dinar fayrudaha aw yaqul man radda sayyarati falahu dinar fayrudaha man ta'ahala lil amal Kadang-kadang sayembara itu kepada orang tertentu bisa kepada orang yang luas atau umum juga bisa kepada orang tertentu seperti ini kalau kamu bisa mengembalikan kepadaku mobilku aku berikan kamu sekian Akhirnya apa? Ternyata dia bisa mengembalikan. Dia berhak untuk berdagang sekian itu. Atau siapapun di antara kalian yang bisa mengembalikan mobilku, maka aku berikan kamu sekian. Ah, dia sekian. Ah, dia berhak. Abdul Ji'alah jaizun min Akad sayembara itu termasuk yang boleh dari dua sisi. Artinya jaizun min itu dua-duanya boleh memfasahnya. Faidah fasal amilu qabla tamami amalihi falastahiqu syai'an. Kalau yang melakukan sayembara itu bukan membuat, yang melakukan sayembara itu kemudian membatalkan akad jualahnya sebelum dia itu menyempurnakan pekerjaannya, maka dia tidak berhak melakukan sesuatu. Tapi kalau Malik yang membuat sayembara yang membatalkan, maka sang pelaku sayembara itu dia berhak mendapatkan Ujratul misil. Jadi upah yang seperti dia itu umumnya berapa? Dia berhak. Terhadap apa yang sudah dilakukan. Berapa hari dia itu telah melakukannya. Karena salah sendiri. Dia yang buat sayembara kok dia sendiri yang batalkan. Sehingga dia yang wajib yang penanggung. Gitu. Syurutu akidu ji'ala arba'ah. Syarat daripada mereka yang mau membuat sayembara. Ada empat katanya. Yang pertama itlaqu tasarrufil multazim. Yang melakukan sembara itu termasuk yang mutlaqut tasarruf. Jadi boleh dia itu menggunakan hartanya kapan saja, di mana saja tanpa ada larangan. Dia bukan termasuk yang mahjur yang disita hartanya. Falezihu iltizamu sabiyin au majnunin au mahjurin alai bisafah. Maka tidak sah kalau yang membuat sayembara itu seorang anak kecil, seorang yang gila, seorang yang disita hartanya karena dia seorang yang idiot, ah nggak boleh. Yang kedua, al ehtiar falasio min mukroh. Jadi melakukan sayembara itu dengan ikhtiarnya dia, bukan karena terpaksa. Nah, kalau seumpama dipaksa oleh seseorang untuk melakukan sayembara, maka hukumnya adalah tidak sah. Yang ketiga, ilmu amil bil iltizam, falaysayaku syai'an idza lam ya'lam bil iltizam. Jadi orang yang melakukan sayembara itu dia tahu bahwasanya di dalam melaksanakan tindakan itu ada janji, ada upah yang dijanjikan oleh seseorang. Tapi kalau dia tidak tahu, kebetulan saja dia itu mendapatkannya lalu dia cari, eh nyatanya ada orang yang sebelumnya itu membuat sayembara, maka dia nggak berhak melakukannya. Jadi harus ketika dia itu mencari atau bekerja atau bertindak untuk melaksanakan sayembara itu dengan iming-iming upahnya itu, imbalannya itu. kan lah amil muayyan ahliyatul amil al muayyan lil amal. Jadi kemudian pelaku sayembara itu harus bisa melaksanakan dengan apa yang diwajibkan oleh si pembuat sayembara itu Kan kola. Idza radat tali sayyarati kalau kamu bisa mengembalikan mobilku. Ah, dia termasuk orang yang bisa mengembalikan mobilnya gitu. Fala budda yakuna ahla lil amal falaysu min sawirin. Maka enggak sah kalau ternyata orang yang melaksanakan itu adalah anak kecil. Anak kecil bagaimana akan mencari mobilnya, membawa mobilnya kepada dia. Laik juru alaih dia tidak bisa. Kama qala sahibu safwati zubat sihatuha min mutlaqit tasarrufi bisighatin wahya bi an yas rutofi Rudu abikin wa ma syak kalah maklum qadrin jaza man amilah jazahu man amilah wa fazuha qabla tamamil amali min ja'ilin alaihi ajrul misli syurutu amal ja'alah syarat daripada sayembara itu sendiri ayakuna fi kulfa jadi harus ada pekerjaan pekerjaan tindakan yang menguras tenaga atau energi. Aitab ada capek. Falajula fi mala Maka kalau seumpama di dalam pekerjaannya itu, tindakannya itu tidak ada menguras energi, tidak membuat penat, maka tidak sah. Allah ta'ayyana bukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh si pelaku sayembara. Kalau gosip seperti orang yang merampas barang orang lain, di mana yang harus dia lakukan adalah mengembalikan barang itu kepada si pemilik. Nah, jadi nggak sah kalau kita itu membuat sayembara kepada orang yang menggosok barang orang lain untuk mengembalikan barang yang digosoknya itu nggak sah. Karena bagi orang yang merampas barang orang lain, kewajibannya dia itu adalah mengembalikan barangnya. Yang ketiga, Allah yuwaqqat la Yafut gharadu minhu fayus sudah al-aqdu. Dan yang ketiga syaratnya tidak boleh diberikan waktu, ditentukan dengan waktu. Karena bisa jadi pada waktu itu belum selesai pekerjaannya itu. Sehingga akadnya bisa rusak karenanya. Kemudian karena ju'ala itu ada kemiripan dengan sewa jasa. Maka di sini ada perbedaan antara ju'ala dengan ijar. Al-ju'alatu tukhaliful ijarata fi khamsati ahkam. Ju'ala itu berbeda dengan sewa menyewa itu dalam lima hukum. Yang pertama, sehatuha ala amali majhul asura ilmuhu. Juala itu sah di dalam pekerjaan yang tidak diketahui. Tapi kalau sewa menyewa nggak boleh. Harus diketahui pekerjaannya apa. Yang kedua, sehatuha ma'a ghairi maklumin. Sogil Kecil Gak enak dengarnya Volumenya itu kecilin dikit Jadi biar enak dengarnya Kemudian Sehatuha ma'aghairi maklumin kan yakul marodda dolati falau kaza. Jadi sah kita melakukan sembar kepada siapapun juga walaupun tidak diketahui siapa pelakunya. Tapi kalau sewa menyewa nggak boleh. Harus jelas siapa pelakunya. Kemudian yang ketiga haja izatun minat tarafain. Kalau dalam ju'ala itu boleh dibatalkan dari dua pihak. Baik itu dari yang membuat sayembara ataupun pelaku sayembara. Tapi kalau sewa menyewa nggak boleh. Jadi dari dari pihak penyewa yang menyewa itu boleh membatalkan, tapi yang menyewakan nggak boleh membatalkan. Kita sewa rumah setahun. Sebelum setahun, kemudian yang punya rumah itu mau ngambil dari kita, nggak boleh. Tapi kita boleh kembalikan. Yang menyewa itu boleh kembalikan. Kalau juala itu boleh dua-duanya. Kemudian yang keempat, al-amil yastahiqu ujratal ji'ala illa ba'da tamamil amal. Dalam jual itu yang melakukan sayembara, dia berhak mendapatkan upahnya atau imbalannya setelah selesai pekerjaannya. Tapi kalau dalam ijar boleh di depan. Kemudian yang kelima ada mu istirahatil gabul. Di dalam juala nggak perlu ada gabul, tapi kalau dalam ijar harus ada gabul. Min masail ja'alah termasuk daripada masalah-masalah ja'alah adalah masalah-masalah berikut. Lau qala li Zaidin in radatta sayyarati falaka alfu dinar faraddaha amrun fala yastahiqu syai'an. Ada seseorang berkata pada Zaid, Zaid, kalau kamu bisa membalikan mobilku, aku berikan kamu itu seribu dinar. Ternyata yang membalikan Umar, bukan dia. Dilaksanakan akadnya kepada siapa? Kepada Z. Muayyan. Harusnya kalau dia itu mau melakukannya untuk supaya dapat imbalannya itu, maka dia itu datang juga padanya. Kalau aku yang mendapatkannya gimana? Ya sudah. Kalau kamu juga mendapatkannya, aku kan berikan kamu seribu dinar. Nah, gitu caranya. Tapi kalau dia, kecuali kalau dia mengatakan siapapun yang mengembalikan mobilku yang hilang, maka aku berikan seribu dinar. Ah, dia berhak dapat. Tapi ini kan kepada Zaid ngomongnya. Yang kedua, lauqala li Zaidin idza radat tasayyarati falaka alf dinar farada Zaidun bi muawanati Amr. Kalau semua dia mengatakan kepada Zaid, kalau kamu bisa membalikkan mobilku, aku berikan kamu seribu dinar. Ternyata Zaid memang yang mengembalikannya, tapi dengan pertolongan dari Amr. Gimana hukumnya? Panandur, kita lihat. Inka na'anahu li ajli Zaidin falestahiku syai'an. Kalau dia itu membantunya karena Zaid, maka dia tidak berhak melakukan sesuatu apapun daripada yang buat sembara. Minta saja kepada Zaidnya gitu. Wa anahu li ajli Malik fali Zaidin nisful ujrah. Tapi kalau seumpama dia itu membantu Zaid itu karena Malik yang punya yang buat sayembara, maka dia berhak mendapatkan separuhnya. Separuhnya untuk si Zaid. Walau gala li Zaidin wa huwa bi Jeddah. Iza radata sayyarati min Makkah falaka alfu dinar. Faradah min makanin ab'ad min hakal Madinah falastahiqu ziyadatan li'annahu lam yaltazimhu. Kalau seumpama ada satu orang berkata kepada Zaid, Zaid kalau kamu dia berada di Jeddah ya. Kalau kamu bisa membalikkan mobilku di Mekah itu, aku berikan kamu seribu dinar. Ternyata dia kembalikan bukan dari Mekah tapi dari Madinah, lebih jauh lagi. Gimana hukumnya? Tetap yang dapat yang berhak dia dapatkan itu cuma seribu dinar jadi selebihnya ya harus bikin transaksi lagi kalau dia mau negosiasi lagi gitu loh. Yang keempat, laisa amil habsul mardud li qabdil ju'l. Lianna istihqaqahu bitaslim wala habsa qabla al Jadi nggak boleh bagi seorang yang pelaku atau pelaksana pelaksana sayembara itu untuk menahan sesuatu yang di e, sayembarakan itu Eh, karena apa? Supaya dia betul-betul bisa mengembali, bisa mendapatkan imbalannya. Nggak boleh, nggak berhak. Karena apa? Karena imbalan itu bisa didapatkan setelah diserahkan. Nggak boleh ditahan. Nggak, ente berikan uangnya dulu baru anak serahkan. Nggak boleh. Serahkan dulu baru dia berhak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فين أين وصلنا وتفسير هذه الوجوه kita masih di dalam hikmah ma'rad ma'radat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadatuhu hawatiful haqiqah allazi tatlubu amamak wala tabarrajat dawahirul mukawinat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur wa tafsiru hadhihi al-wujuh arba'ah al-arba'ah Sedangkan penjelasan atau tafsir daripada empat sisi ini adalah antakuma abdan lillah fi ta'ti wa ma fi ta'ni wa ma hendaknya kamu itu berlaku sebagai seorang hamba Allah terkait dengan sesuatu yang kau biarkan atau yang kau sengaja membelankannya. Wadrogib galbak an la yara galbaka fil mamlaka syai'an li Dan awasilah hati kamu untuk supaya tidak melihat di dalam hatimu di dalam kekuasaannya sesuatu yang bukan untuknya. Fa'in ataita bihaza nadatka hawatiful haqq min anwaril izzi annaka gad amiyat amita antari rusdi. Kalau seumpama kamu itu berlaku atau bertindak seperti ini, maka nanti ada suatu hatif yang mengatakan kepada kamu. Fem daripada cahaya kemuliaan. Innaka gad amita anitari kamu itu telah buta dari jalan yang benar. Min aina lakal qiyama Allah Ta'ala bil muraqabah wa anta tasma'u qawlahu. Bagaimana kamu itu bisa memberlakukan pengawasan bersama Allah Ta'ala padahal engkau itu telah mendengar sendiri firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba Fahunalika maka disitulah yudrikka minal hayai mayahmiluka ala taubati mimma dunanta annahu qarib Disitulah kemudian nanti akan menjangkaumu suatu rasa malu yang akan membawamu kepada bertaubat daripada apa yang kalian, apa yang kamu kira bahwasanya itu adalah sesuatu yang dekat. Faltazamat taubah biri'aya liqalbika faltazimi taubah biri'aya liqalbika an la tashhad zalika minka bihalin fata'udu ila ma kharaj ما خرجت عنه فإن صحت هذه منك نادتك الهواتف أيضا من قبل الحق سبحانه التوبة منه بدت nah, ngerti gak? Nah, jadi perinciannya itu adalah apapun keadaan kita maka kita serahkan pada Allah Ta'ala semata-mata datang daripada Allah kita dalam keadaan maksiat maupun dalam keadaan baik, taat. Tapi hendaknya kalau kita berada dalam kebaikan maka nisbahkan kepada Allah. Tapi kalau dari keburukan nisbahkan kepada kita walaupun sebenarnya hakikatnya itu semuanya datang daripada Allah. Jadi jangan kita merasa ah aku alhamdulillah sekarang telah berbuat baik karena aku selalu mengawasi Allah. Bagaimana kamu itu bisa mutus kebawasannya? Aku selalu mengawasi Allah. Padahal Allah yang mengawasi kamu. Jadi berkatnya aku itu selalu mengawasi Allah, maka aku sekarang ini termasuk orang yang berbuat baik. Nah, gitu. Jadi itu tidak berhak. Seorang itu mengatakan demikian tidak berhak. Nah, tapi yang benar adalah ketika kamu katakan demikian, padahal Allah Taala itu melihat semuanya dan yang mengatur semuanya untukmu, sehingga kita ini sebenarnya itu dimanja oleh Allah Taala dengan kebaikan dan karunia-Nya. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, Fadlan minallahi wariduan Semua kenikmatan, semua tindakan, semua keadaan yang dialami oleh manusia itu, itu semata-mata karunia darinya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Semata-mata karunia dan nikmat. Semata-mata karunia dan ridho. Nah, gitu. Semata-mata karunia dan keadilan Semuanya itu karunia, pasti ada karunianya. Walaupun yang tidak baik itu ada karunianya. Tindakan Allah itu seperti itu. Sehingga kalau seumpama yang yang benar seperti itu misalnya, tadi itu kita malu, oh kenapa kita punya perasaan seperti itu ya? Padahal Allah yang menjadikan kita seperti itu. Maka kemudian kita bertobat, astagfirullahaladzim, kenapa kita begini? Nah. Maka nanti ada juga khawatir yang mengatakan, loh, tobat itu pun datangnya dari Allah. Kamu punya pikiran seperti itu, itu dari Allah. Sehingga kamu bertobat. Tobatnya itu pun juga dari Allah. Badat minhu. Wal inabah minnatun tadbawaha. Kemudian kamu kembali kepadanya. Kembali ke jalan yang benar. Setelah salah tadi. Itu juga merupakan sebuah pemberian. Karunia. Yang mengikuti pemberian sebelumnya. Wastighaluka bima huwa wusifalaka hijabun an muradik dan kamu itu sibuk dengan sifat yang akan disifatkan kepada kamu, Fem itu adalah hijab an-muradik. Menjadi sebuah pencegah kamu itu mendapatkan keinginanmu. Nah, jadi serba repot ya kalau nah, sekarang orang seperti kita aja, orang yang mengerti saja, kita menjadi eh, terombang-ambing antara salah dan benar. Padahal kita belajar ah, gimana orang yang di luar sana gitu. <laughs> Oleh karenanya di sini tak dikatakan hasanatul abrar sayiatul mukarrabin. Jadi kebaikan dari orang-orang dekat kepada Allah taala itu merupakan sebuah sebuah apa keburukan bagi orang yang, orang yang lebih dekat lagi, orang yang lebih khusus lagi pada Allah taala. Kemudian Fahunaka tadhar awsafuka fasasta'idu billahi minha wa ta'khudhu bil istighfar inna astaghfirullahalazim. Kenapa? Saya menyadarkan kebaikan itu pada diriku. Astaghfirullahalazim. Ah, dia ngakui sudah ya. Nah, kemudian dia beristighfar. Talaba sadar min awsafika birruju fatasta'idu minha wa ta'khudhu bil istighfar wal inaba wal istighfar talabu satar min awsafika rujuk ila awsafi. Fa in kunta bi hadhihi sifah A'ni al-istighfar wa inaba nadatka min qaribin. Khudu'a li ahkami wada an ukhdu' li ahkami wada anka munaza'ati wastaqim ma'a iradati bi rafdi iradatik. Wa innama hiya rububiyyatun tawallat ubudiyah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti akan ada setelah kamu itu mengakui beristighfar kembali padanya, maka ada sebuah panggilan yang mengatakan hendaknya kamu itu tunduk kepada hukumku dan tinggalkan segala hal penentangan kepadaku kemudian kamu istiqomalah untuk mengikuti keinginanku dengan menolak segala macam keinginanmu jadi artinya bagi kita ini harus selalu sukdon dengan lintasan hati kita selalu sukdon jadi jangan husnudon. Jadi bisa jadi tobat kita itu nggak benar. Bisa jadi istighfar kita itu nggak benar. Karena istighfar kita itu kemudian dijadikan sebuah hal untuk seakan-akan itu semuanya datang dari kita, bukan dari Allah Taala. Dan oleh karenanya tepat apa yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi, laulaka ma sallaina walaulaka ma tasaddaqna laulaka ma jahatna gitu. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami tidak sholat, kami tidak sodako, kami tidak berbuat amal kebaikan. Semuanya karena Allah. Nah, sehingga kalau sudah kita merasakan yang semacam ini, kita tidak akan pernah merasa berbuat kebaikan. Yang berbuat baik itu adalah Allah. Kita itu menjadi sasaran kebaikan. Nah, gitu. Sehingga tidak timbul ujub jadinya. Nah, tapi kalau semua kita, aku kok yang mengeluarkan uang itu, aku kok yang merencanakan itu, aku yang mencari pembangunnya itu, aku yang mencari e, membuat konstruksinya dan sebagainya. Berarti kalau seperti ini akhirnya dia sandarkan itu semua kepada dirinya. Itu yang baik itu adalah fem. Kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma menjalani. Sutradaranya sudah ada. Naskahnya sudah ada apa yang telah diatur Allah Ta'ala ditentukan itu implikasi implementasinya itu kita yang akan melaksanakannya nah, oleh karenanya kan ada godo ada godar godo itu ketentuan di atas godar kita yang melaksanakan di dunia ini seperti itu kemudian wa abdan mamlukan la takdir ala syai jadilah kamu itu seorang seorang hamba seperti budak sahaya, bisa apa budak sahaya? Jual beli nggak bisa. Fem makan tergantung makan yang diberikan oleh tuan. Mau pakai pakaian tergantung dengan pakaian yang diberikan oleh tuan. Mau kawin harus izin dulu. Ah gitu dong. Fem. Jadi semuanya itu serba terbatas. Seorang hamba Allah yang terbaik itu adalah seperti itu. Serahkan kepada Allah. Jadi semua langkahnya itu kembali pada Allah. Semolakannya kembali kepada Allah. Kenapa saya di sini? Allah yang merintahkan. Allah yang memberikan kenikmatan sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat. Dapat taufik dari Allah Ta'ala, inayah, riayah. Sehingga kita bisa menghadiri majelis ini. Berapa pahalanya. Begitu keluar kita sudah ditetapkan Allah Ta'ala kita dapat seakan-akan melaksanakan sholat seribu rakaat, menyambangi orang sakit seribu orang sakit, mengantarkan jenazah seribu jenazah. Siapa yang menggerakkan? Datang ke sini ini siapa? Kalau Allah berkehendak, yang biasa ngantar kita, dia sakit. Mobil yang biasa ngantar kita, mogok. Kalau Allah berkehendak. Nah, tapi semuanya digampangkan semuanya. Orang lain pada sibuk mencari dunia, tapi kita mau duduk di sini. Siapa menggerakkan kita semuanya? Allah. Lalu usaha kita apa? Sebutkan satu saja usaha kita. Sehingga kita bisa berkumpul di sini. Apa? Nah, kalau kamu jawab nggak ada. Semua semata-mata karunia daripada Allah. Nah, itu yang benar. Anak niat, ah, niat itu dari mana datangnya? <laughs> yang melintaskan niat seperti itu siapa? Ada niat, tapi Allah nggak berkehendak ngasih kesehatan bar kamu, bisa. Ya. Ada niat, orang bisa niat, niat apa saja, seakan uh, satu jam lagi ini kita berniat apa saja bisa. Tapi kalau Allah nggak melintaskan niat itu bisa, nggak bisa. <laughs> Apa yang dimiliki oleh manusia? Sehingga orang yang semacam itu kemudian mau sombong. Kemudian dia merasa bahwasanya dia itu telah berbuat kebaikan. Sehingga pantas bagi dirinya itu untuk merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu loh. Implikasinya itu ke sana nanti. Gitu loh. Jadi kita berarti apa? Kita tidak berbuat sesuatu. Kalau kita berbuat sesuatu kita layak untuk. Loh, ini kan saya yang pertama kali. Saya. Yang berbuat pertama itu saya. Akhirnya apa? Sombong. Akhirnya apa kalau ada satu orang yang menguasainya marah dia? Kenapa? Dia merasa kekuasaannya itu dilangkahi. Nah, sebabnya apa? Sebabnya dia sendiri. Nah, dalam agama nggak boleh seperti itu. Nah, tasawuf itu seperti itu. Kajian yang sangat tinggi. Gitu. Kemudian, faina fain sahalaka hadal bab walazimtahu ashraqat min hunalika ala asrarin la takadu tasma ahad ahadun minal alamin kalau sombama, kamu memang benar-benar seperti yang disebutkan itu famata raaita qudratan minka qudra wa qaltuka ilaiha wa ana bikulli syai'in alim Jadi kalau seumpama ada suatu ketentuan, suatu kekuasaan, suatu kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan, ketahuilah itu dari Allah. Em, Aku yang mewakilkannya, aku yang menggiringnya kepadamu. Kata Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah benar melaksanakan yang semacam ini, dan kamu itu selalu melazimi yang semacam ini akan tanpa asyraf. Asyrafta min hunalika ala asrar. Kepada rahasia-rahasia yang kamu tidak akan mendengarnya dari seseorang pun dari alam semesta ini. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi ba'dika anhu. Kalau kamu itu menuntutnya, fem, berarti itu adalah sebuah Penyudutan namanya itu. Fem, bagaimana kamu menyudutkan Allah Ta'ala? Fem. Kalau kamu itu mengatakan kamu itu mencarinya atau menuntutnya darinya dari Allah Taala itu ittihamun lahu. Wa bukan lahu ribatun minka anhu. Kalau kamu katakan aku menuntutnya itu karena dia, karena Allah Taala, Ribatun minka anhu. Fem. Wa talabu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau kamu itu mencari berusaha menuntut kepada selain Allah, itu tanda itu menandakan bahwa kamu itu sangat sedikit malumu kepadanya. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Sedangkan kalau kamu itu mencari menuntut Faham dari yang selainnya min ghairihi itu tadi li ghairihi untuknya. Min ghairihi dari selainnya wujudi budikanhu berarti kamu itu memang jauh darinya gitu. Nah, jadi apa yang kita rasakan itu itu tergantung bagaimana Allah kepada kita. Sehingga kalau seumpama kita itu merasa bahwasanya Allah wajib memberikan kebaikannya kepada kita atas dasar apa wajibnya? Apa yang telah kita lakukan untuk Allah? sehingga mewajibkan Allah itu untuk memberikan sesuatu kepada kita. Apa? Jadi jangan karena Allah Taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an majazaul ihsan eh, apa? Wa majazaul ihsan illal ihsan. Suatu kebaikan harus balas kebaikan. Anak kan sudah berbuat baik ya Allah. Ah, gitu. Berbuat baik yang mana? Modalnya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Selain daripada apa yang telah Allah lakukan untukmu. Nah, gitu lah. Jadi kalau kamu katakan itu dari Allah semuanya, itu dari Allah. Itu semua untuk Allah, misalnya, semua untuk Allah. Siapa melakukannya untuknya? Sehingga itu bisa melakukan untuk Allah? Bisa menguntungkan Allah? Dari mana? Apa yang bisa menguntungkan Allah? Salatmu menguntungkan Allah? Apa salatmu itu menguntungkan kamu? Nah, gitu dah. <laughs> Jadi emang kajian-kajian yang sangat tinggi ya. Kajian yang sangat tinggi. Yang penting pokoknya kita harus paham, harus sadar bahwasanya semua yang kita lakukan itu bukan karena semata-mata usaha dan upaya kita tapi itu eh, semata-mata karunia dan sebuah kenikmatan keridoan yang Allah berikan untuk kita sehingga yang harus kita lakukan adalah selalu memohon kepadanya selalu meminta kepadanya bertawasul kepada orang-orang solehnya dan harapan kita itu termasuk diridoinya itu aja oleh karenanya coba lihat bagaimana Al-Habibullah Haddad. Dia mengatakan wa qasduka wa qasduna ridauka imul hal. Fem, yang penting kau ridho. Enggak minta apa-apa lain, enggak ada minta lain. Karena semua datang mu gitu loh. Semua datang dari mu dan engkau lebih tahu dengan hajatku. Fem. Ya Rabbi ya alimal hal ilaika tu amal. Terus apa? Eh, qad kafani ilmu rabbi an suali wahtiyari. Ihtiyarnya pun sudah cukup gitu loh. <laughs> Karena apa Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Paling paling menyentuh yang semacam ini itu kepada siapa? Orang kaya itu. Orang kaya itu paling lupa kepada yang semacam ini. Menjadi seakan-akan dia dengan gayanya yang sudah menteng-teng-teng-teng sesuatu kekayaan dan sebagainya, jamnya mahal, handphonenya mahal dan sebagainya seakan-akan dia jalan depan orang miskin dalam keadaan sombong. Karena apa? Dia itu memiliki semuanya. Kan? Lalu dia katakan dia ya, hanun nunjuk, nunjuk, nunjuk begini gitu. Kan? Padahal dulunya dia orang kiri, orang nggak punya gitu. <laughs> Ah, jadi seakan-akan ini semua usaha aku. Lihat tuh hebatnya aku. Bisa ngumpulkan uang sekian. Nah, gitu lah. Orang semua kan seperti itu. Jadi sampai dia lupa. Akhirnya apa? Datangnya datanglah seseorang yang minta putrinya. Tapi putrinya itu bukan golongan jet-set, bukan orang kaya. Ditolaknya. Kenapa bukan termasuk orang kaya? Padahal dulunya dia, dia waktu dia minta istrinya bukan orang kaya. Enggak <laughs> selevel sama dia gitu loh. Seakan-akan enggak selevel sama dia ini. Ini akibatnya. Jadi terlalai dia sudah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita itu sama. Lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang. Enggak punya apa-apa. Dan setiap orang yang melihat seorang bayi nggak bisa mengetahui nanti jadi apa ke depannya ini. Setelah besar mau jadi apa kita nggak paham. Nggak ketahuan. Oh ini jadi miliarder, ini jadi uh, apa orang alim, ini jadi nggak ada. Nggak ada ketentuan itu semuanya. Allah yang menentukan kebaikan untuknya. Bukan orang tua, Allah yang menentukan. Nah, sehingga orang kaya itu tidak kaya kecuali karena Allah. Orang alim tidak alim kecuali karena Allah. Seorang pemberani tidak menjadi seorang pemberani kecuali karena Allah. Semua itu karena kenikmatan yang datang semata-mata dari Allah. Gal Atabu alladhi yatasawwaru min al-'abdi ala arbati aujuh. Permintaan atau usaha, upaya, pencarian yang bisa digambarkan dari seorang hamba itu hanya di dalam empat sisi. Wa kulluha madkhulatun. Ma'lulatun, tapi semuanya itu bisa dimasuki dengan suatu alasan-alasan, disisipi, disusupi dengan suatu sisipan-sisipan. Yaitu apa? Talabuhu minallah. Dia mencari dari Allah. Wa talabuhu lahu, dia mencarinya untuk Allah. Talabuhu li ghairi, dia mencari untuk orang lain. Dan Watala bumi min dia mencarinya dari orang lain. Fa bumi Allah kalau itu minta kepada Allah tuh lahu. Faham? Sama seperti ini. Anak-anak pondok kan dapat makanan. Ya kan? Makan pagi, kalau enggak tanggung jawab. Bisa kan? <laughs> Jadi kalau semua kita itu minta kepada Allah Ta'ala Emang Allah Ta'ala enggak memberikan apa yang kau minta tuh. Apa Allah Ta'ala nggak tahu dengan hajat kamu? Allah lebih tahu, diam aja. Aku lebih tahu. <laughs> Ngerti ya. <laughs> Sama seperti itu tadi itu. Apa sih maksudnya anak-anak ini sampai datang ke kantor, bawa piringnya pakai stad, maka tak makan. Ketika biha, yakin kan? Makanya nggak ada yang datang ke kantor kan? Yakin beras sudah dimasak, tinggal dimasak. Bukan anhu, bulanhu, idil hajar lah Sedangkan dia itu mencari untuknya Tadi kan mencarinya. Fem. Ribatun anhu itu berarti ribah. Ribatun anhu berarti berarti kita itu tidak asing darinya. Sehingga itu mencari Allah. Mau kemana? Mau cari Allah. Ngapain? Mau tahajud. Emang Allah Ta'ala nggak ada selain tahajud? Emang Allah Ta'ala nggak ada selain di ibu? Fem. Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Jadi kalau kamu itu mencari untuknya, saya akan mencari Allah Ta'ala. Di mana mencari Allah Ta'ala? <laughs> Di mana mau mencari Allah Taala? Allah ada di mana aja ada. Ah, nanti ya. Idul Hajar lah itulah orang yang, yang hadir nggak perlu dicari lagi gitu. Jadi misalnya yang kalian tuh depannya Ustaz Segap. Kemudian kalian akan katakan, e, Ustaz izin, kena mau kemana? Mau cari Ustaz Segap. Orang di depan itu ada Ustaz Segap. Nah, gitu lah. Ini salah satu contoh seperti itu. Gitu. Salah. Kemudian Wa talabuhu li ghairihi qillatu haya'in minhu. Usaha dia, permintaan dia, upaya dia fam untuk orang lain. fam itu adalah sebuah rasa malu yang sedikit darinya. Berarti apa dia tidak ada malunya ber Allah taala. Kenapa? Izlawistahya minhu in qabada amma yakrahu lahu min talabihi li ghairihi kalau saat dia itu malu pada Allah Ta'ala, maka dia agak, nggak bakal minta untuk orang lain. Ngapain minta untuk orang lain? Emang Allah Ta'ala kamu itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, lalu kamu minta untuk orang lain. Orang lain itu nggak dijamin oleh Allah Ta'ala. Gitu. Sama semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, itu. Terus? Wa min haqqil haya minhu an la yadhkura ma'hu ghairuh. Jangan kau sebutkan yang lainnya kecuali Allah. Walai asir alaihi siwahu. Tidak ada yang pengaruh kepadanya kecuali Allah. Wa talabu min ghairihi liwujudi bu'dihi anhu. Sedangkan kalau dia itu mencari dari selain Allah, tadi kan dia itu mencari untuk Allah. Nah, sekarang untuk orang lain kepada Allah. Nah, sekarang kalau mencari Allah Fem, Tapi atau mencari sesuatu, berupaya sesuatu, tapi bukan dari Allah. Nah, berarti itu menunjukkan akan jauhnya Allah Taala darinya. Idlaukana kana qariban minhu lakana ghairuhu dan anhu. Kalau seumpama Allah itu dekat, dia merasa Allah itu dekat, ngapain dia itu minta yang jauh? Orang Allah dekat. <laughs> Ngerti ya? Ada orang yang sampai jual mukanya, jilat-jilat mukanya, sampean kalau di depan dia itu tunduknya kayak gimana depan orang lain lain lagi sama ibunya berani sama orang ini karena dia itu ingin sesuatu dapat darinya maka dia itu berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba seperti anjing pun mau gitu. dia apa-apain mau nah, karena dia merasa bahwasanya ini loh yang akan memberikan aku bukan Allah nah, ini menunjukkan Allah itu jauh darinya kesian ini orang jauh dari Allah nah, jadi nggak perlu kita itu sampai jilat-jilat muka sampai apa e, berusaha ngambil kesempatan. Oh ini kesempatan ini kesempatan. Seakan-akan yang ngasih kesempatan siapa? Yang ngasih pemberian itu siapa? Sampai dia mau cari muka itu kenapa? Apakah dengan itu melakukan yang semacam ini nanti bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari dia? Enggak. Allah yang memberikan semuanya. Final izzata lillahi jami'a. Termasuk pada suami. Yang kita lakukan kepada suami bukan untuk suami. Ngapain untuk suami? Tapi untuk Allah. Kita berharap dari Allah, bukan dari dia. Kalau sudah Allah yang berharap, maka dia pun ikut. Mau nggak mau ikut. Gitu. Sama seperti angin nih. Ketika angin bertiup kencang, semua dahan kan ikut bergoyang. Ada di antara dahan yang kita katakan, ayo jangan ikut goyang ya, karena yang diinginkan Allah itu cuma di sini saja. Kamu jangan ikut goyang. Bisa? Nggak bisa ikut semuanya. Tiupan angin itu adalah kehendak Allah. Semuanya ikut orang tua ikut, saudara ikut, semuanya ikut. Nah, gitu. Cukup kita itu laksanakan perintah Allah, apa yang diperintahkan Allah itu laksanakan. Nah, nanti semua yang kita inginkan itu akan terlaksana sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan itu pasti. Nah, makanya kan saya selalu ajarkan kepada murid-murid Ustaz eh, senjatanya dakwah itu, bekal untuk dakwah itu cuma tiga. Dan itu semua merujuk kepada perintahnya Nabi, pesannya Nabi kepada banyak sahabat Nabi. Apa itu? Yang pertama ittaqillah itu makunta, Bertakwalah kepada Allah. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, apa yang ditakuti? Di dunia ini apa yang ditakuti? Enggak ada yang ditakuti. Yang takut penjara, enggak takut penjara. Takut dihinakan, enggak takut hina. Takut dimiskinkan, enggak takut miskin. Karena dia yakin yang memberikan semuanya itu Allah. Enggak takut kepada manusia siapapun enggak, dia enggak takut itu kalau kalau dia itu bertakwa kepada Allah. Nah, artinya bertakwa itu apa? Laksanakan perintahnya. Melebihi daripada pelaksanaan perintah orang lain. Sholat waktu perhatikan. Kenapa? Allah yang merintahkan. taat kepada suami perhatikan. Kenapa? Allah yang merintahkan. Taat kepada orang tua perhatikan. Karena apa? Allah yang merintahkan. Semua kembali kepada Allah. Jangan pada orang tua ini. Jangan pada suami ini tidak, tapi kembalikan kepada Allah semuanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, adbi sayyi'al hasanah tamuha. Kalau ada orang yang berperilaku tidak baik kepada kamu, maka balaslah dengan kebaikan, pasti akan terhapuskan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bihulukin hasan, berakhlaklah yang baik. Semua orang pasti yang benci pun jadi senang kepada kita. Itu senjata kita dalam berdakwah. Kalau kamu ingin disenangi oleh setiap orang, ya kamu harus tekan dirimu, kendalikan diri kamu untuk bisa melaksanakan tiga hal itu. Fem. Dia ini jahat kepada kita, harus baik. Jahat, walaupun jahat, harus baik. Nah, nanti kejahatan itu akan akan apa? Akan gugur. Akan terpupuskan. Akhirnya tadinya jahat jadi orang yang baik. Yang tadi kamu dibenci sama dia, akhirnya kamu jadi dicinta gitu Dan dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada semua akan memuliakan karena setiap orang itu suka dengan perilaku yang baik. Sebagaimana setiap orang itu suka dengan kebagusan. Perilaku yang baik itu adalah sebuah perhiasan kehidupan. Fem kita senyum terus. Orang kan senang lihat kita. Makanya Nabi SAW memberikan suatu standarisasi kebaikan adalah yakfika minal birri bi antal kabi biwajhin talik. Cukup dianggap suatu kebaikan seandainya kamu itu bertemu dengan seluruh manusia dengan wajah berseri-seri. Cukup itu sudah. PM, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya hartamu sebanyak apapun tidak akan bisa mencukupi semua manusia tapi ahlakmu itu bisa mengenai semua nah, jadi terkait dengan pelajaran hari ini kesimpulannya adalah apa yang harus kita lakukan respon apa yang harus kita lakukan Fem, dan apa yang harus kita persiapkan. Nah, gitu. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah. Fem, karena apa? Sesuatu yang terjadi ini ke depan ini lebih banyak dan ingat lebih meningkat. Bukan lebih menurun, lebih meningkat. Puncaknya nanti ketika kematian. Kita harus siap. Sesuatu yang akan terjadi ke depan ini bukan semuanya menyenangkan. Tapi 70% tidak menyenangkan. Camkan baik-baik. Tulis itu baik-baik. Loh kok gini? Jangan kaget. Biasa. Ini masih di dunia. Bukan di surga. Sudah mencanang-canangkan sesuatu. Eh nggak tanya gagal semuanya. Nah, jangan kaget. Ini masih di dunia. Minum obat ini nggak sembuh-sembuh juga. Ah jangan kaget. Ini masih di dunia. 70% semua harapan kita itu gagal total. Hanya 30% itu pun maksimalnya itu 30%. Kenapa? Karena kita di dunia jawabannya. Kalau kita nanti di akhirat maka Allah taala itu akan mengatakan kepada kita, jadilah kamu itu termasuk yang mengatakan kepada apapun yang kamu inginkan kun fayakun. Nah, di situ baru semuanya itu terlaksana seperti yang kita harapkan. Kalau sekarang nggak bisa bagaimana kita itu akan melakukan suatu tindakan di atas kekuasaan seseorang? Fem. Akhirnya apa yang terjadi? Di penjara, sengsara, dikucilkan, ditahan, ditentang. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Kita berada di kekuasaan orang lain. Kita nggak punya kekuasaan sekarang. Kekuasaan kita kapan? Nanti di surga. Ketika Allah sudah mengatakan kepada kita, kamu itu termasuk orang yang mengatakan kepada apapun yang kamu kehendaki kun fayakun. Nah, baru di situ kamu punya kekuasaan. Mem, rambut jangan ada ketumbinya. Kun fayakun, enggak ada ketumbinya. Sekarang nah, banyak ketumbinya. Mem, ah, rambut jangan sampai kamu itu perlu disisir-sisir. Enggak perlu disisir nanti di surga. nggak ada sisir itu enggak. Disedia misalnya apa? Atau kita tidak butuhkannya misalnya eh, bisa gigi palsu siapin. Kalian semua kan giginya bagus semua kan masih? Ya kan? Perlu gigi itu. Ya buat apa? Nah, nanti di sana di surga seperti itu juga. Jadi nggak bakal dapat kemanapun di seluk, manapun di bawahnya ranjang manapun di surga yang ada bedaknya nggak ada bedak. Sisir nggak ada sisir. Parfum Hugo Boss, Angel itu nggak ada, semuanya nggak ada. Nggak perlu, nggak perlu semuanya itu. Eh, mau tuh cari hamam sampai dari ujung ke ujung nggak ada hamam. Kayak kamar mandi di surga enggak ada. <laughs> Karena apa? Sesuai dengan keinginan. Ingin apa aja terlaksana. Sehingga apa? Kenapa kok nggak ada tidur? Ah, karena keinginannya banyak. Sama seperti orang kalau keinginannya nggak terlaksana enggak bisa tidur kan? Nanti di surga seperti itu Enggak perlu tidur. Keinginannya itu di surga itu hanya melaksanakan keinginan. Ah inginnya ini ah, ah laksanakan. Selesai ingin ini ah terus laksanakan terus enggak ada tidurnya. Buat apa tidur? Tidak ada tidur di sana. Tapi nikmat, nikmat, nikmat terus. Ah, itu semuanya abadi selama-lamanya. Dan paling nikmatnya ketika kita diizinkan untuk memandang wajahnya Allah. Gitu. Nah, sekarang ini kita harus tunduk aja tunduk. Tunduk nggak ada di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah nggak ada. Wahyu arhamur rahimin. Makanya selalu kita baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kata Rasulullah, orang yang membaca ya arhamar rahimin dia kali pasti dikabulkan hajatnya. Nah, minta. Kenapa Allah malu dikatakan ya arhamar rahimin kemudian dia tidak melaksanakan seperti janjinya. Nah, tapi ya arhamar rahimin kita harus tahu diri. kita benci sama satu orang. Dia panggil kita ya Hanu pakai ya aku ini begini begini sudah merendahkan diri kepada kita tapi kita benci sama dia gara-gara tindakan dia apapun dilakukan nggak bakal nggak bakal merubah karena apa kita benci sama dia perbaiki dulu taubat dulu baru kita panggil ya arhamar rahimin Allah taala mendengar kita lebih rahmat kalau kita itu menangis pada orang tua orang tua itu merasa kesedih kasihan nggak tega apalagi Allah taala padahal rahmat yang Allah berikan kepada hambanya semuanya itu cuma baru satu rahmat diberikan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu rahmat kepada umatnya luar biasa orang tua rahmat kepada anak-anaknya luar biasa suami itu rahmat kepada istrinya luar biasa itu baru satu rahmat yang Allah turunkan di dunia di dalam di dalam diri Allah masih ada 99 rahmat nah, <laughs> eh, itu pun kita itu selalu menyangkanya dengan yang tidak baik kenapa ya Rob kenapa sampai bilang kenapa kepada Allah <laughs> Andai kata engkau itu menakdirkan aku begini kan enggak bakal terjadi seperti ini. Mengguri Allah. Nah, makanya Abu Adam mengatakan, "Lau walim wa kaifa qaulu dzil hamak." Kalau kamu katakan andai kata, kenapa harus terjadi? Bagaimana yang bisa terjadi? Ah, itu adalah perkataan orang yang bodoh itu. Ada Allah kamu katakan demikian. Nah, gitu. Paham? Nah, jadi yang anteng Jangan kita kelewat respon. Kita menjadi seorang yang responsif, tapi respon kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah melihat. Allah mengawasi. Allah mengganjar. Allah memberikan semuanya untuk kita. Nah, semoga kita termasuk doinya. Ya. Dan semoga kita termasuk yang diberikan jalan, hidayah, riayah, inayah sampai akhir hayat nanti. Ada, Ustazah? الفاتحة الأنيحة أن الله يبلغنا جميعنا ويبلغني الله مغفرها وأن الله يجعل من طال عمره حسن عمله ويجعل من يفتخر بنا النبي صلى الله ونفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الله منا وأولادنا وذريتنا من علماء العاملين ودعاة المولسين من الأغنياء النافعين من ولا سبيع في الدين محفوظين جميع في ما ظهرها